al-thalatha al-usul al-thalatha sekarang kita insyaallah akan membahas tentang al-martabah al-thaniyah halaman 35 al-martabah al-thaniyah dan yang di Al-Martabah ya ini mengandung perihal keimanan beserta cabang-cabangnya. Baik, uh, sebenarnya perihal keimanan ini dan juga cabang-cabangnya itu sudah dijelaskan dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah di hadis kedua namun insya Allah ada beberapa hal yang mungkin belum disyarah dari beberapa poin berkaitan dengan cabang-cabang iman tersebut atau rukun iman di antara rukun iman yang insya Allah akan kita hadirkan di majelis ini pada saat ini insya Allah taala. Al martabatu tsaniyah al iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iqwa arkanuhu sittah antu tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil wa bil qadari khairihi wa syarrihi al iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah iman itu ada bid'ah bid'ah itu artinya di antara 3 sampai 9 menurut sebagian ulama wa sab'un 70 Berarti 70 sekian syu'bah cabang. Syu'bah artinya ranting atau cabang. Fa'alaha fa artinya maka a'la yang tertinggi ha darinya yaitu dari syu'bah. Ha di sini kembali atau hiya kembali ke syu'bah cabangnya. Jadi cabang yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Itu yang tertinggi wa adnaha dan yang paling adna adna paling rendah dari keimanan atau dari cabang keimanan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq imatah imatah artinya memungut memungut al adza adza duri itu uh, aslinya bukan adza ya duri itu lebih ke syaukah tapi kalau ada itu umum dia. Hah? Ada itu umum. Misalnya ada kali ada frasa idzaul muslimin yaitu apa menyakiti kaum muslimin. Ada itu apapun yang menghalangi atau merintangi atau menyakiti. Itu ada. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan eh, kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia yu'zi, yaitu apapun bentuk keburukan. Fala yu'zi jarahu, jangan melakukan hal yang buruk kepada jar tetangganya. Baik ini tetangga dalam artian tetangga rumah atau rekan, ya. Baik itu mate ataupun neighbor atau tetangga. Wal haya'u uh, imatatul adza 'anit tariq berarti memungut apapun yang menghalangi atau merintangi jalan. Nah, jalan at-tariq di sini jalan yang dimaksud adalah jalan kaum muslimin. Ya, jalan kaum muslimin. Bentuknya apapun itu, misalnya duri, paku payung, uh, batu yang tajam atau jika ada ranjau misalnya di dipasang di tengah jalan atau misalnya tikus dipasang di atau dibuang di tengah jalan yang diniatkan oleh dinawa itu kan oleh pembuangnya untuk apa? Untuk membasmi tikus yang telah di mereka tangkap. Kan ada beberapa kan tikus dibuang di jalanan, beberapa tikus yang besar-besar itu, tikus werok itu atau wirok dibuang di jalan, kemudian antum pungut lagi. Ya. Bukan untuk bukan untuk dijual tentu saja dan bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk antum buang pada tempat yang lebih layak. Karena kalau misalnya tikus dibuang di tengah jalan manusia itu, uh, jalan mobil maksudnya, jalan raya ataupun apa, maka otomatis itu akan membekas pada ban dan kemudian nanti dibawa ke rumah bannya kan. Habis itu di rumah nanti kena bayinya atau apa kan dimain-mainin sama bayinya kemudian terpegang dan sebagainya. Maka lebih baik ditaruh di tempat yang layak. Uh, itu juga termasuk Ani torik dari jalan. Nah, jalan di sini bisa jalan umum, jalan mobil atau jalan jalan tempat pejalan kaki seperti trotoar dan gam atau semacamnya. Bangkai tikus atau kotoran kucing misalnya atau kotoran manusia misalnya. Ada orang gila yang buang kotoran di sana kemudian kita bersihkan, maka itu termasuk dalam imatatul adza anit torik dan di sini termasuk apa serendah-rendahnya iman, namun bukan dalam artian orang yang melakukan itu berarti imannya rendah. Justru orang yang melakukan itu jika diniatkan dengan ikhlas, bukan untuk riak atau untuk dianggap sebagai derm, apa dan sebagai apa pandangan manusia semata, maka itu justru menunjukkan keimanan dia yang dengannya bisa tersempurnakan. Wal haya'u min minal iman dan rasa malu yang secara syar'i adalah cabang dari dari keimanan. Wa arkanuhu, wa arkanuhu sittah. Arkan artinya rukun-rukun. Secara bahasa rukun, rukun artinya anggota ya. Ya kan? Arkan itu bisa juga anggota tubuh berarti arkan ya. Uh, kemudian uh, misalnya seorang yang hidup rukun dengan tetangganya berarti hidup seolah-olah mereka saling beranggotakan satu sama lain makanya dia rukun saling membantu saling merasa karena sebagaimana anggota tubuh. Kalau misalnya ada satu yang sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Itu rukun yang dimaksud dengan rukun. Kemudian rukun-rukun iman itu ada ada enam anggota-anggota yang wajib dalam iman. Ya, berarti kalau misalnya ada satu yang lost, ada satu yang hilang, maka keimanan tersebut tercabutkan. Karena anggota, jika tidak ada satu member yang wajib, maka tidak jadi Bukan tidak lengkap, tetapi tidak jadi, bubar. Ya, sebagaimana kalau misalnya dalam solat misalnya ada rukun solat, rukun solat satu saja tidak ditunaikan maka solat tersebut batal. Ya, kecuali jika memang tidak disengaja dan lalai misalnya misalnya Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah tapi tidak semuanya. Membaca Al-Fatihah misalnya lupa kan? Lupa membaca Al-Fatihah dalam solat sirri, dalam solat zuhur, ya lupa membaca Al-Fatihah, terbayang-bayang terngiang-ngiang kemana-mana, kemudian tiba-tiba sudah ruku saja. Nah di sini dia tidak membatalkan sholatnya, melainkan ya dia berusaha untuk kembali konsentrasi uh, sholat dalam sholatnya. antum billahi, engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa malaikatihi yang kedua adalah malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir apa yang terjadi di masa depan wabil qadari khairihi wa syarrihi dan e, terhadap kodar yaitu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik kodar tersebut yang Allah tentukan itu baik ataupun buruknya dinisbatkan tidak dinisbatkan kepada Allah melainkan di sini keburukannya itu hanya pada satu sisi sementara satu sisinya lainnya pasti baik karena pasti berhikmah. Oke, kemudian Wa fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Dan yang tertinggi dari keimanan, cabang-cabangnya maksudnya adalah perkataan la ilaha illallah. Dan perkataan di sini bukan sekadar berkata, melainkan dengan adanya penghayatan di sanubari, di jiwa. Dan penghayatan tersebut akan menimbulkan atau akan mewariskan keimanan yang semakin bertambah dan juga bisa menjadi semangat atau motivasi untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Karena lafaz la ilaha illallah hiya kalimatul ikhlas. Karena lafaz la ilaha illallah itu adalah kalimat atau lafal keikhlasan, yaitu memurnikan penghambaan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatul Islam dan kalimat yang menunjukkan atau mengidentifikasi keislaman seseorang karena tiada seorang pun yang bisa dikategorikan sebagai Islam kecuali jika dia membaca kalimat syahadat terlebih dahulu. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Wahia kalimatut taqwa dan la ilaha illallah juga merupakan kalimat at-taqwa. Dari segi mana disebut kalimat at-taqwa? Taqwa kan kita tahu artinya bisa berarti rasa takut atau uh, pencegah antara hamba dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? korelasi antara takwa dengan la ilaha illallah. Bahwasanya korelasi, korelasi, korelasinya adalah ketakwaan itu tercermin dengan keikhlasan. tercermin dengan keikhlasan dan juga tentu saja itiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam semampunya. Nah, ketakwaan yang tercermin dengan keikhlasan itu akan berdampak pada sikap hati-hati terhadap kekufuran dan kesyirikan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yang gaib. Itu orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan seseorang itu teruji ketika apa? Ketika dia beriman kepada yang gaib, dalam keimanan kepada yang gaib. Misalnya kalau misal seorang anak buah tidak dilihat oleh bosnya melalui CCTV atau apa, eh, nggak ya. ada bosnya kan. Tapi dia tetap jujur dalam dalam bekerja. Tidak ada pengawasan dari bosnya. Nah, maka di sini dia sebagai orang yang beramanat kan. Nah, amanat itu unsurnya apa? A, mim, nun. Nah, kemudian kalau misalnya kita seseorang hamba, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, tapi kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah seseorang yang beriman. Makanya keimanan yang terpuncak dan terawal dan paling dasar itu adalah keimanan kepada yang gaib. Antum misalnya beriman kepada Allah, maka pasti beriman kepada yang gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala itu gaib bagi seluruh manusia dan jin di dunia. Nah, kemudian keimanan terhadap yang gaib lainnya adalah keimanan terhadap malaikat juga, keimanan yang gaib kan. Bahkan keimanan terhadap para rasul itu termasuk keimanan yang gaib sebenarnya. Karena apa? Rasul para rasul dari Nabi Adam, ah, bukan, dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW itu mereka tidak kita lihat, tidak kita saksikan secara langsung, melainkan kita lihat keagungan mereka dalam ayat-ayat dan juga hadisnya dan hadis Nabi SAW yang menghikayatkan tentang para rasul dan Nabi. Dan ini merupakan sesuatu yang gaib bagi kita untuk sekarang. Nah, kemudian yang lainnya, hal-hal yang gaib lainnya adalah masa lalu dan apa yang terjadi di masa kini namun tidak tersaksikan oleh kita itu hal yang gaib. Nah juga hal yang gaib lainnya adalah masa depan dari apa yang akan terjadi di esok tepat hari atau terjadi di satu menit kemudian ini kita nggak tahu itu hal yang gaib. Terlebih apa yang terjadi di hari kiamat nanti itu hal yang gaib yang mana kita tidak bisa memprediksikan kecuali dengan apa yang telah tersusun atau tertuang di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka asas atau dasarnya dalam keimanan adalah iman terhadap yang yang gaib. Makanya di dalam surah Al-Baqarah dimulai apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi dulu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian setelah itu apa? Wa yuqimuna shalah ya kan? Nah, kenapa yu'minuna bil ghaib dulu? Karena itu asasnya, dasarnya. Karena tidak mungkin kalau misalnya seorang muslim, dia tidak beriman kepada yang goib. Di antara yang goib adalah azab kubur misalnya. Itu termasuk goib bagi kita. Uh, kita bersyahadat Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak kita saksikan di dunia dan semoga kita Allah kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena itu adalah kenikmatan yang paling hebat. Nah, kita tidak menyaksikan tidak tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, berarti gaib bagi kita. Kemudian kita juga tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sekarang. Itu juga waib bagi kita. Karena waib itu kan artinya absen. Absen berarti tidak present, tidak hadir. Tidak hadir berarti tidak ada dan tidak terlihat langsung. Ya. Nah, makanya syahadat dua kalimat syahadat itu dua, dua uh, eh, keduanya mengandung unsur keimanan terhadap yang waib. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah didahului alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu rukun Islam pertama. Rukun Islam kedua, wa yuqimuna shalah, ya kan? Kemudian yang rukun Islam ketiga, wa yu'tuna zakat. Iya enggak? Atau bukan? iya atau bukan? Hah? Iya atau bukan? Kenapa? Anu antum enggak hafal? Atau murajaah lagi ya? Hah? Iya atau enggak nih? Iya. Iya, iya atau enggak? Sepakat enggak nih? Atau anda mau buat Quran sendiri atau gimana? <laughs> Oke, okay, kemudian dan ayat tersebut juga diakhirkan dengan keimanan terhadap yang ghaib wabil akhiratihum yuqinun ya kan? Iya. Oke, okay, kemudian wahia asasul millah dan hia hia di sini kembali kepada kalimat tersebut kalimat la ilaha illallah adalah asas agama asas agama karena milah atau din itu di dalamnya tercakup i'tiqad dan juga amalan ya kan i'tiqad berarti qalbiyah amalan berarti bersifat anggota tubuh nah kedua-duanya membutuhkan apa membutuhkan la ilaha illallah ya kan kalau misalnya ya, i'tiqad kolbi atau yang di dalam jiwa atau dalam kolbunya itu tidak meyakini ya sudah bukan agama Islam dia agamanya. Kalau misalnya dia anggota tubuhnya uh, tidak didasari kepada keikhlasan, maka dia tidak diterima amalannya. Oleh karena itu la ilaha illallah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asas dari dari agama. Qauluhu antumina billahi fahadha ar-ruknul awal. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu billahi yatadammanu arba'ata bi arba'at ar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yatadamman mengandung empat perkara. <clears throat> Yang pertama al-imanu biwujudillahi taala. Yang pertama adalah iman atau percaya meyakini akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dasar sekali. Dan itu adalah hal yang paling menjadi fitrah pertama bagi manusia seluruhnya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imanu birububiyatihi dan keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, terhadap eh, terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, memberi dia memberi rezeki dan sebagainya. Dan rububiyah di sini mengandung di dalamnya asma wa sifat. Seluruh asma wa sifat itu terkandung di dalamnya atau terkandung di dalam segi rububiyah. Ya, wal imanu bi uluhiyatihi dan beriman terhadap ha, uluhiyah yaitu uh, keuluhian apa? Keberha uh, keberhakan atau keberhakan untuk disembah. Misalnya Wakat dapat damazali dan hal tersebut telah telah berlalu ya, sudah telah berlalu penjelasannya. Jadi tadi wujud Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengakui keberadaan tentu saja. Karena kalau misalnya tidak mengakui keberadaan, tidak mungkin dia akan mengakui rububiyah dan uluhiyah, terlebih uluhiyah. Nah, kemudian yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam tercakup af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berhikmah dan juga asma wa sifat. Nah, yang beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum kufar musyrikin Quraisy sebagian besarnya mereka mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan percaya akan hal itu. Namun ternyata mereka justru berbuat syirik dari segi uluhiyah, dari segi penghambaan dan peribadatan. Ya, oleh karena itu ketiganya ini wajib bagi setiap muslim dan seharusnya wajib bagi setiap manusia dan juga jin. Kemudian yang keempat, setelah tadi iman terhadap wujud Allah, eksistensi Allah, iman terhadap rububiyah Allah, iman terhadap uluhiyah Allah, yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Oke, sekarang disebutkan secara independen beriman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya memang tercakup di dalam rububiyah. Namun di sini disebutkan secara independen dan ini lebih mengkhususkan dan lebih men menekankan. Dan maknanya wa ma'nahu itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi tahrif wala ta'til wa takrif wala tamthil. Oh ini akan pembahasannya bakal panjang ini. Yang terpenting Eh, kita beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dan tertera di Alkitab, di Al-Qur'an dan juga di As-Sunnah tanpa adanya pentasbihan misalnya menyerupakan dengan makhluknya dan tanpa kita uh, mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat begini, bagaimana caranya? Tidak. Bagaimana cara misal Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, itu kita tidak mempertanyakan hal seperti itu. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dan tidaklah ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dimisalkan atau dibandingkan atau diseragamkan atau diserupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berlepas dari itu semua. Wa huwas samiul basir dan dia Maha mendengar lagi Maha lagi Maha melihat. Kemudian ada juga al malaikah. Beriman kepada al malaikah. Di sini didefinisikan al malaikah adalah suatu alam ghaibi khalaqahumullahu ta'ala min nur. Suatu alam yang bersifat ghaib bagi manusia tentu saja, yang bersifat ghaib bagi manusia, khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari dari cahaya. Beda dengan dari nar. Nar dengan nur, kalau nur bersifat cahaya, kalau nar api. Dan kedua-duanya memang menyala. Namun bagaimanapun Keduanya harus dibedakan. Abiduna lillahi ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah tugas mereka. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak membangkang, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Wala yu'lamu adaduhum illallah dan tidak diketahui adat atau jumlah mereka ah, secara khusus jumlahnya berapa itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu dan tidak ada yang mengetahui Junud itu adalah pasukan dan di sini berarti junud pasukan di sini diartikan atau ditafsirkan sebagai malaikat. Walaupun di sini lafaznya umum dan bisa dimaknai dengan lain namun di sini dimaknai sebagai malaikat. Malaikat rob malaikat robmu. Malaikat yang diciptakan oleh Tuhanmu. Kecuali dialah yang hanya mengetahuinya. Wal imanu bil malaikah la yatimu illa idza tahaqqaqa fihi umur atau sebelum itu insyaallah kita akan membahas tentang malaikat sedikit mengambil faedah dari kitab lain Baik dari sini kita ambil dari kitab atau Bihat Al-Jaliyah Syarah Akidah Tahawiyah uh, Pembahasan sedikit tentang malaikat di sini. Al malaikatu alamun ghairu atau ghairu alamil insi wa alamil jin. Malaikat itu adalah satu alam yang bukan merupakan alam manusia dan bukan merupakan alam jin, berbeda. Dan alam jin bagi manusia itu adalah alam ghaib. Dan alam malaikat bagi manusia adalah alam ghaib. ya. Wa huwa alamun karim dan alamnya malaikat itu adalah alam yang mulia disifati mulia karena di sana tidak ada keburukan sama sekali sebagaimana kita ketahui bahwasanya mereka semua mereka mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka kulluhu tahirun wa safa wa naqa dan semuanya yaitu para malaikat mereka semua suci dan jernih dan bersih wahum kiram atqiya dan mereka adalah para makhluk yang mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya'budunallaha haqqal ibadah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar ibadah wa yaqumuna bitanfidhi ma yu'maruna bihi dan mereka uh, menunaikan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamanya mereka tidak bermaksiat kepadanya. Nah, di sini juga ada uh, pertanyaan, bagaimana jika manusia yang bertakwa apakah bisa menjadi lebih baik daripada malaikat manzilahnya dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat namun wallahu alam yang lebih sahih adalah bahwasanya manusia yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih tinggi dari sebagian malaikat. Jadi kita tidak kita tidak bisa mengatakan ada orang alim yang bertakwa kemudian kita katakan oh dia lebih baik dari malaikat Jibril misalnya. Kita nggak bisa menentukan seperti itu. Namun yang kita tahu malaikat itu kan mereka bersih. Dan tapi mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu sebagaimana manusia. Adapun manusia mereka mereka diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala namun dengan bekal hawa nafsu tersebut mereka bisa yaitu orang-orang manusia yang bertakwa tersebut bisa bisa mengendalikannya dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki nilai yang lebih dibandingkan sebagian malaikat. Wallahu taala a'lam. Dan juga di antaranya kalau misalnya kita melihat ke halaman 36 kembali, al awal, bahwasanya malaikat eh, beriman kepada malaikat itu tidak sempurna kecuali telah merealisasikan beberapa perkara berikut. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Kembali kita diwajibkan untuk beriman akan eksistensi mereka. Karena ini dasar, dasar sekali. Kalau misalnya tidak beriman terhadap eksistensi mereka, maka tidak mungkin akan ada penerus iman lain. Tidak ada persoalan lain lagi. Al-imanu biwujudihim beriman kepada eh, beriman terhadap eksistensi mereka. Wa annahum makhluquna 'abiduna lillah dan bahwasanya mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di antara akidah kita yang mengatakan bahwasanya malaikat itu uh, terbuat dengan sendirinya uh, atau sebagai uh, kekasih Allah yang tidak terciptakan. Itu justru itu akidah yang kufur qaimuna bima umiru bihi dan mereka qaimun merealisasikan terhadap apa yang mereka diperintahkan dengannya. Wa tsani al-imanu biman alimna ismahu bismihi wa man lam ya'lam wa man lam yu'mal yu'lam ismuhu fal imanu bihi ijmalan. Yang kedua, kita beriman terhadap siapa yang kita ketahui bimana alimna siapa yang kita ketahui apanya isemnya namanya misalnya kita mengetahui nama malaikat suatu malaikat ah, nama satu malaikat maka kita mengimani terhadap eksistensinya dan juga namanya selama itu memang tertera di dalam Al-Qur'an dan juga dan juga sunnah yang sahih wa man lam yu'lam ismuhu dan juga kita mengimani terhadap siapapun dari malaikat yang kita tidak mengetahui nama-namanya fal imanu bihi ijmalan maka kita mengimani dengan terhadapnya secara global jadi kita tidak perlu juga mengorek-ngorek secara terperinci apa tugas malaikat-malaikat yang ada di langit misalnya kecuali jika memang ada hadisnya hmm. Kecuali jika memang ada hadisnya dan itu sahih karena berkaitan dengan akidah. Nah, di antara nama-nama malaikat yang terwiridkan di Alkitab dan As-Sunnah, di antaranya adalah Jibril dan Mikail dan itu masyhur. Jibril dan Mikail sebagaimana di surat Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin itu di surat Al-Baqarah sudah tertera tertera Jibril dan juga Mikail. Kemudian yang ketiga setelah Jibril dan Mikail ada juga malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil di sini <clears throat> disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mana Nabi SAW di antara doa istiftahnya untuk solat malamnya adalah Allahumma Rabbi Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Atau dalam riwayat lain kalau tidak salah ya, Allah alam dalam riwayat lain Jibril. Jibril dan Jibril dua-duanya bisa sama. Sama. Jibril wa Mikail wa Israfil. Berarti Israfil di sini ada. Kemudian Malik Malik di sini di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan tugas dari Malik alaihi salam adalah khazin an-nar yaitu menjaga neraka. Kemudian yang kelima yang kelima adalah malaikat Ridwan. Yang kebalikan dari Malik yaitu malaikat Ridwan untuk surga dan hadis terhadap malaikat ini juga hadis yang mu'tabar atau sahih. Kemudian ada juga malaikat munkar dan nakir dan juga ada harut dan marut yang itu merupakan malaikat walaupun tidak disebutkan dalam nama-nama malaikat yang 10 yang masyhur di kita. Apa aja nama malaikat yang 10 itu? Kenapa tidak ada tidak ada harut dan marut ya? Tidak ada. Justru harut dan marut justru dijadikan frase, frase kekacauan jadinya malah. Ya, carut marut jadinya. Kemudian ada juga malakul maut, yaitu malaikat malaikat apa? Malaikat maut. Ya. Uh, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat maut itu bernama Israel. Makanya ada lagunya jadi. Bila Israel datang menanggil, memanggil, ah, jasad terbujur di pembaringan. Sekujur tubuh apa ya terus terusannya entahlah antum lengkapi aja ya cari di internet <laughs> Israel di, eh, katanya Israel adalah nama malaikat maut namun uh, nama Israel tersebut tidak ada wujudnya dan tidak tertera di dalam Al-Qur'an dan juga tidak tertera di dalam hadis-hadis sahih berarti walau alam kita tidak bisa memastikan apakah nama Israel ini benar untuk malaikat maut atau bukan atau justru Nama ini terdapat atau tertera di kitab-kitab samawiyah sebelumnya yang sudah terkontaminasikan seperti Injil atau Taurat misalnya. Wallahu a'lam. Dan kita tidak memastikan begitu saja Israel nama malaikat maut tidak. Yang penting malaikat maut malaikat maut sudah. Oke, nggak perlu juga, nggak penting juga kita kemudian menamakannya dan uh, kemudian mentakwil nama Israel apa I apa S apa Ro apa dan sebagainya sebagaimana takwil makna dari Islam I isya S subuh L lohor A asar A ya M maghrib asma gitu kan itu takwil yang sair takwil yang apa yang benar itu ya sesuai dengan rukun solat sesuai dengan solat dan putarannya dari isya dulu tapi bagaimanapun bukan itu yang dimaksud <laughs> karena itu hanya berlaku pada Indonesia saja ya is, isya subuh lohor karena dalam bahasa Arab isya dengan kata ain dengan huruf ain pertama ya bukan dengan alif hamzah gitu ya ya oke dan apakah malaikat mereka uh, wafat atau mati wallahu alam bis wallahu alam tetapi di sini dikatakan malaikat bisa juga malaikat dikatakan mati sebagaimana matinya jin dan manusia sebagaimana matinya jin dan manusia. Itu takwil tersebut didapat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-68 dikatakan wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun bagaimanapun antum lihat antum cari terjemahannya nanti insyaallah dan di sini dalam ayat di sini di dalam ayat ini terdapat keumuman keumuman apa keumuman kematian siapa yang ada di langit dan di bumi. Ah di sini manfis samawat. Lihat manfis samawat. Samawat yaitu di di langit-langit ya, Pak. Dan apakah burung ada di langit ketiga misalnya? Siapa lagi? Wallahu alam. Di sini kan umum dan kemungkinan besar wallahu alam adalah malaikat juga ikut uh, ikut dalam kematian. Makanya disebut kullu nafsin kotul maut, setiap nafs setiap jiwa itu apa? mengecap kematian. Uh, di sini juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengecualikan dari keumuman itu illa man Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki untuk tidak tidak mati. Uh, tidak uh, wafat pada saat itu. Bagaimanapun wallahu alam kematian malaikat adalah sebagaimana kematian jin dan manusia. Ya, wallahu alam. Iya, kemudian uh, malaikat yang mencatat malaikat yang mencatat amalan-amalan misalnya. Apa yang dicatat oleh mereka? Apakah yang dicatat hanya perbuatan? Yang dicatat oleh mereka adalah semuanya niat, perkataan, lafaz dan dan perbuatan. Kesemuanya. Tapi niat yang dicatat adalah niat baik. Ya. Adapun niat buruk itu tidak dicatat kecuali jika jika apa? Pertama, jika dia telah mengutarakannya pada orang lain atau dua, jika dia telah jalan menujunya. Jalan menuju realisasian niat buruk tersebut. Oke. Namun jika dia hanya memendam di hatinya, wallahu alam Allah subhan eh, para malaikat tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencatatnya. Wallahu alam. Kemudian uh, eh, wasalif dan yang ketiga, nu'minu bima 'alimna min sifatihim Wahai atihim. Kita beriman terhadap apa yang kita ketahui, ya. Ingat apa yang kita ketahui saja dari sifat-sifat mereka dan juga bentuk-bentuk mereka sebagaimana yang telah telah ternaskan ya. Dan sifat-sifat ini bisa juga sifat-sifat atau uh, karakter zatiyah yaitu fisik. Wal murad bil kutubi wal muradu bil kutubi yang dimaksud dengan kitab-kitab hiya al kutub as-samawiyah yaitu kitab-kitab samawi. Disebut kitab samawi karena berasal dari langit, turun dari langit. Paham misalnya kitab-kitab kitab-kitab yang katanya kitab suci misalnya untuk Buddha atau Hindu atau yang lainnya, mereka kan bukan tergolong sebagai kitab samawi, ya kan? Ya, bukan kitab samawi kan? Terus dari mana mereka? Kitab apa itu disebut? Hah? Apa disebutnya? Bukan kalau bukan samawi berarti apa? Hah? Ardi nggak tahu nggak ada namanya ya mereka namain kitab suci saja Al-Kutub As-Samawiyah yaitu kitab-kitab samawi allati anzalahu Allah taala ala rusulihi hidayatan lil bashariyati wa rahmatan bihim liyasilu ila sa'adatid darain. Kitab-kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala rusulihi atas rasul-rasulnya hidayatan sebagai petunjuk. Makanya disebut dari kalau kita la raiba fihi hudal lil muttaqin sebagai petunjuk lil basyariyah. Nah, di sini lil basyariyah umum untuk manusia. Untuk manusia. Wa rahmatan bihim dan sebagai rahmat untuk mereka. Sebagai rahmat terhadap mereka. Liyasilu ila sa'adatid daurain agar mereka sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan oleh karena itu kadang misalnya kita lagi uh, diuji atau galau atau atau sedih, kita membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya misalnya, maka kita mendapatkan adanya kebahagiaan di situ. Padahal kita tidak mengetahui maknanya misalnya. Apalagi kalau misalnya kita mengetahui maknanya membaca terjemahan. Apalagi kalau misalnya kita mengetahui maknanya tanpa membaca terjemahan. Itu akan terasa. Apalagi kalau kita tidak sekadar tahu maknanya melainkan kita tahu terperinci maksud dari tiap lafaz dan juga tafsiran-tafsirannya asbabun nuzul nasikh mansukhnya makhumnya dan mantuknya wah itu kenikmatan yang paling terbesar makanya ditanya kenapa sih kok kita uh, kalau mendengar Al-Quran imam itu kita nggak biasa aja. Nah itu karena nggak paham. Ya, imam membaca Al-Quran, imam membaca Al-Fatihah, ya, biasa aja kan? Ya karena nggak paham. Imam yang membaca Al-Fatihah, kalau misalnya kita uh, eh, serak, resapi, pahami, nah itu sholatnya khusyuk. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Syafi'i yang mengatakan, atau yang lainnya, Aku heran terhadap orang yang tidak memahami Al-Quran Maksudnya memahami bahasa Arab Bagaimana sholat bisa, bisa khusyuk ya Nah, untuk misalnya sholat terawih Imamnya cepat-cepat Kalau misalnya orang yang gak paham Artinya Al-Quran makna dari surat-surat Ya gak masalah Ya orang gak tahu kok sama aja Ya Beda misalnya dengan yang misalnya faham artinya, akan kecewa. Ini seharusnya saya mentadaburi apa yang dibacakan oleh imam. Namun ternyata imamnya berlaku seperti itu, ya kan? E, kalau misalnya kita memahami Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah dalam maknanya. Kita memahami Alhamdulillahirobbilalamin sudah dalam maknanya kan? Kemudian apapun ayat yang dibaca oleh imam misalnya, Nah, itu akan membekas bagi yang mengetahui. <clears throat> bagi yang tidak mengetahui ya yang diserap yang diselami itu adalah apa? nadanya. Ya terkadang seseorang membaca Al-Qur'an itu hanya memperhatikan nadanya tanpa memperhatikan maknanya sama sekali. Bahkan ada yang bercita-cita menghafal Al-Qur'an dan melakukannya bertahun-tahun namun tidak berusaha mempelajari bahasa Arab. Sehingga apa? Seolah-olah dia mengambil kulitnya tanpa mengambil isinya. Dan ini sangat disayangkan walaupun Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarinya dengan pahala yang sangat banyak, terlebih jika dia kemudian mengajarkannya pada orang lain, baik dari segi metode atau memang mengajarkannya langsung. Nah, itulah kepentingan bahasa Arab terhadap keimanan terhadap kitab-kitab. Di antaranya memahami minimal memahami saja walaupun kita tidak bisa bercakap-cakap bahasa Arab itu tidak tidak masalah karena kita tinggal di Indonesia bukan tinggal di Saudi atau di, tapi itu bermanfaat tetap bercakap tentu saja bermanfaat tapi minimal bagi seorang yang bukan spesialis uh, bukan spesialis di bidang syariah itu tetap layak baginya untuk memahami bahasa Arab karena orang yang memahami bahasa Arab Maksud saya bahasa Arab yang fusha Bukan yang amiyah Nah itu akan terasa nantinya Perbedaan antara dirinya sekarang dengan dirinya dulu Di hadapan Al-Quran dan di hadapan hadis Akan berbeda Karena orang yang tidak memahami bahasa Arab Padahal Islam sejak usia 0 tahun <laughs> Islam sampai sekarang Tapi kemudian tanpa pernah berusaha mempelajari bahasa Arab tidak pernah mentadaburi Al-Quran membaca terjemahannya dan mengkomparasikan misalnya dengan lafal-lafal eh, itu ya amat disayangkan karena sebagian orang yang sudah berusia 40 ke atas itu ada yang baru sadar sekarang-sekarang dan menyesal kenapa dulu waktu masa muda saya tidak dididik oleh orang tua saya untuk belajar bahasa Arab kenapa dulu saya tidak ikut pesantren itu banyak sekali saya mendengar penyesalan kayak gitu tuh banyak sampai saya bosan Ngapain antum menyesal? Emang antum udah tua sekarang gitu. Anak kan kayak gitu. Kenapa antum menyesal? Enggak, ah, anak dulu kenapa anak gak di pesantren gitu. Anak dulu padahal pernah pengen ke pesantren tapi nggak jadi. Aduh sayang banget. Nah sekarang baru baru nge. Tetapi coba lihat sekarang umur berapa sih? Apa sudah sampai 50 tahun belum kan? Nah jadi masih ada sebenarnya kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Contohnya waktu di Kalimantan saya mengajar, ada seseorang berusia 60 tahunan, lebih mungkin. Dia dari jauh-jauh datang ke majelis kita belajar ilmu sorok dan juga ilmu nahu. Saya waktu itu ngajar ilmu sorok. Nah, ya tentu saja dia yang paling low bed, paling rendah ininya, karena sudah tua dan juga memang naik sepeda jalan dari jauh rumahnya dan tahu di dalam majelis tersebut ada cucunya Cucunya masih SMA, seperti antum mungkin, masih SMA waktu itu. Tahun 2005 ya. Sekarang mungkin udah udah nggak tahu jadi apa. Nah, cucunya dan kakeknya itu semajlis. Bedanya cucunya naik motor, kakeknya naik sepeda. Nah, kakeknya konservatif ya. Salafi. <laughs> nah, kalau kalau misalnya ini ya gerakan modernis, jadi pakai motor. Nah, cucunya mudah menyerap pakainya kesulitan, namun pakainya selalu meminta penjelasan. Nah, kita menjelaskan perlahan-lahan. Nah, itu usia 50 tahun ke atas atau mungkin 60 tahun ke atas. Itu masih mempunyai hamasa untuk belajar bahasa dan menggunakan kesempatan untuk belajar bahasa Arab di sisa umur yang walau alam sampai kapan dan saya nggak tahu sekarang beliau telah wafat atau enggak walau alam dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Itu di usia yang sangat tua. Hmm. Dengan perbekalan kendaraan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan sekarang, kita bisa misalnya kursus online kadang di WhatsApp ya, seperti yang mungkin antum pernah pernah buat atau kawan-kawan yang lainnya. Walaupun sebenarnya lebih baik memang majelis langsung. Namun sekarang itu yang namanya wasilah dan perantara untuk belajar itu terhampar di mana-mana. Dan Sayangnya kehamparan ilmuwan, kehampar, keham, terhamparnya ilmu tersebut justru mengakibatkan bermudah-mudahnya kita sehingga uh, misalnya yang hanya mengandalkan rekaman saja, nah itu kan merasa tidak kadang futur dan juga kadang motivasinya hilang. Kemudian apa? Kemudian berhenti begitu saja. Semisal mengandalkan rekaman MP3 dengan serial misalnya 20 20 MP3 untuk satu majlis misalnya syarah kitab usul salafah misalnya. Nah, itu tidak ada motivasi di awal, ada. Kemudian baru mendengar lima kajian futur dan selesai sudah. Tidak berkelanjutan sampai akhir. Akhirnya bubar. Nah, itu mayoritas terjadi pada mereka yang hanya mengandalkan kajian online dan semacamnya. Namun memang sebagian alhamdulillah ada yang mengandalkan kajian online karena memang pengiritan waktu dan juga kesibukan dan lain-lain dan Allah Subhanahu wa taala memberinya semangat dan konsisten dan itu lebih baik daripada yang semangat di awal saja kemudian putur dan selesai. Nah, kalau misalnya sekarang ada kursus-kursus online, alhamdulillah di WhatsApp, di Facebook atau di Facebook masa ada bahasa Arab? Enggak ada kan? Ada. Alhamdulillah, tapi tapi kalau Facebook itu agak sulit ya. WhatsApp itu lebih lebih lebih baik. Tapi bagi murid-murid yang lebih baik itu langsung berhadapan dengan gurunya. Dan gurunya itu sesama jenis. Kalau misalnya lawan jenis kurang enak ya. ya. Jadinya curhat bukan jadi belajar nantinya. Nah, itu lebih baik untuk bahasa Arab ya. Dan juga ilmu-ilmu lain. Antum bisa hal-hal lain banyak sekarang. Ada Google Translate untuk mengirit waktu. Namun yang kita ketahui sekarang kan orang-orang justru tidak irit waktu tapi mubazir waktunya. Mubazir waktunya. Makanya gunakan pertama bahasa Arab. Memang di sini yang nyantren weekend sebenarnya kurang, kurang, kurang apa namanya, kurang rutin belajar bahasa Arabnya karena hanya seminggu sekali. Namun bagaimanapun belajar bahasa Arab itu banyak macamnya. Tidak harus antum menjadi seorang pakar bahasa Arab yang kadang seseorang bisa belajar secara otodidak dan sungguh-sungguh benar-benar walaupun ada beberapa kesalahan tapi yang penting dia mendapatkan apa yang berhak dia dapatkan dari usahanya dalam pembelajaran bahasa Arab misalnya menelaah kitab-kitab bahasa Arab kemudian dikomparasikan dengan terjemahannya misalnya kemudian misalnya misalnya kita usul salata matan usul salata kemudian cari terjemahannya nah kemudian dia mengkomparasikan terjemahan dengan aslinya Arabiknya nah di Arabiknya dia terjemahkan sendiri nah itu adalah salah satu cara itu Cara yang dilalaikan tapi diketahui oleh banyak orang. Cuman pada males rata-rata. Nggak mau seperti itu aja, ah, capek Mau ah. Maunya denger aja lah. Dengar tinggal dengar bisa ah selesai udah gitu aja. Kemudian bercita-cita tinggi dan tidak akan tergapai cita-cita dengan istirahatnya badan seperti itu. Ya. Hanya harus bersungguh-sungguh sampai mendapatkan. Kalau misalnya cita-cita tinggi namun tidak dengan tarekat atau tidak dengan tata cara yang sungguh-sungguh, maka apa yang akan dapatkan? Hanya angan-angan yang panjang dan tidak akan sampai. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada uzur bagi sekarang, bagi anak-anak zaman sekarang, seperti antum dan seperti anda juga terutama, yang beralasan dengan kondisi keluarga, ekonomi, ah, kemudian perjalanan, kemudian kendaraan atau kesibukan pekerjaan. Itu tidak ada uzur baginya untuk tawakuf dari ilmu syar'i tidak ada uzur. Bahkan tidak ada uzur sebenarnya baginya untuk tawakuf dari bahasa Arab tidak ada uzur. Untuk antum semua ada uzur. Baik ikhwan apalagi akhwat. Akhwat nanti apa sih jadinya? Nikah ya selesai di di rumah tinggal ya rata-rata kecuali yang kerja. Di rumah ngapain? Chattingan. Daripada chattingan mendingan belajar kan? Menelaah kitab, banyak rekaman-rekaman kajian, kemudian beli kitabnya kalau misalnya nggak punya duit pinjem kalau nggak cari dana atau gimana pokoknya gimana lah yang penting dapat yang penting berkorban lah pokoknya ada hal yang dia pegang kajian kitab kemudian rekamannya dapatkan cari udah itu kemudian ajarkan pada anak-anaknya ya itu sama sekarang Kenapa zaman sekarang yang terjadi justru apa? Bermuda-muda. Itu karena pertama niatnya mungkin ada kesalahan. Kedua uh, keenakan dengan kemudahan yang dia dapatkan. Sebagai manusia kan gurur, salah satunya mendapatkan gurur dari gurur itu ketertipuan dari apa yang dia dapat dari kemudahan. Orang kaya tertipu dengan kekayaannya, orang pintar tertipu dengan banyaknya ilmunya. Nah, orang sekarang tertipu dengan banyaknya wasilah sehingga apa? bermudah-mudah akhirnya. Jadi azamkan diri diri kita semua. Ini patokannya hari ini apa kajian yang misalnya dengar, didengar apa? Kajian Ustaz siapa? Nah masalah kajian tematik atau lebih baik kajian kita. Pak Ustaznya misalnya bicara cepat atau bicara terlalu lambat, ya itu urusan Ustaznya dan hak antum dan kewajiban kita semua yang mempelajari bukan mengoreksi nanti ustadznya harus intonasinya seperti ini dan sebagainya ya, itu sudah ada ustadz ya dan kalau misalnya antum sudah mendapatkan rezeki bahasa Arab atau ilmu tertentu bagikan rezeki tersebut biar biar berkah di antara misalnya antum sudah bisa bahasa Arab selenggarakan sesuatu lah kursus kecil-kecilan antum bisa tajwid selenggarakan sesuatu kursus tajwid online atau offline atau di dunia nyata itu lebih baik yang penting bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di ilmu kita dengan cara apa? Ya, mengamalkannya salah satunya itu yang terbaik, kemudian menyebarkannya itu akan terasa keberkahannya. Beda dengan yang hanya menyimpan dan menimbun ilmunya saja, tidak menyebarkan. Itu akan beda berkahnya. Akan beda. Oleh karena itu ya wasiat dari anak pribadi untuk diri sendiri dan juga untuk rekan-rekan sekalian Jangan pernah tawakuf dari ilmu syar'i. Kalau misalnya antum tawakuf dari ilmu syar'i berarti antum terhinakan oleh diri antum sendiri pada saat itu juga sampai seterusnya. Kalau misalnya antum semakin termotivasi untuk belajar, belajar, belajar, itu berarti antum sedang memuliakan diri antum sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan antum. Tapi jika antum ternyata futur, kemudian berkelanjutan futur tersebut akhirnya tawakuf itu berarti ada kesalahan di kejiwaan antum baik karena uang, karena harta, atau karena memang antum telah menipu diri antum sendiri sebelumnya dengan angan-angan yang panjang, ingin menjadi ustad ingin menjadi dai yang masyhur, terkenal dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang seperti ini apa di hukumannya? Hukumannya putus dari ilmu. Nauzubillah min Nah, jadi pelajarilah bahasa Arab tidak harus antum bisa membaca kitab-kitab seperti ini, tidak harus. Tapi minimal antum berusaha dan berdoa, ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala minimal. Kalau misalnya tidak bisa membaca terjemahannya langsung gitu untuk mengkomparasikannya, ya cari kitab-kitab terjemah perkata, Ya, ah, maksudnya kitab apa namanya? Al-Qur'an terjemah perkata, Atau metode belajar bahasa dan semacamnya. Pokoknya usahalah, usaha. Kalau misalnya nggak ada kursusan di desa antum misalnya, eh di desa, di kota antum, ya gimana caranya? Misalnya di radio, di antara radio Roja ada kan rutin, tapi mungkin ketinggalan ya karena udah udah berlanjut lama ya. Atau cari yang apalah pokoknya yang penting cari cari semampu mungkin antum ada koneksi internet ada kitab antum punya duit juga masih punya rumah alhamdulillah masih bisa tidur kasur masih ada kipas angin dan sebagainya semua Allah berikan untuk antum kan terhambat. Apalagi yang dijadikan alasan? nggak ada yang dijadikan alasan. Dibandingkan dengan zaman Ibnu Rajab pada zamannya. Ibnu Rajab belajar di dengan pijarnya apa pijarnya? Keremangan bulan. Belajar di situ beliau rahimahullah. Namun kemudian apa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kesungguhannya akhirnya apa berkah ilmu beliau dan karya beliau berkah Jami'ul Ulum wa coba. Berkah sekali Jami'ul Ulumul Hikam karya beliau rahimahullah. Kemudian Syarah Ilal At-Tirmizi yaitu eh, itu kitab mutakhasis ya. Kemudian yang lain-lain Fathul Bari karya Ibnu Rajab yang kemudian Ibnu Hajar terinspirasi juga untuk mensyarah Sahih Bukhari dengan nama yang sama Fathul Bari. Itu coba kita lihat pada zaman dahulu nah, mereka rihlah dan semacamnya. Kalau kita rihlahnya seberapa sih? Nah, Ana dari Kalibata ke sini aja bisa 15 menit ngebut-ngebutan 80 km per jam. Nah, antum juga bisa seperti itu. Jadi apa ya sekarang yang dijadikan alasan untuk kita tawakuf dari ilmu? Tidak ada alasannya yang justru takutnya, takutnya nanti kalau misalnya di akhirat kita bermasalahan seperti ini, kita akan ditanyakan. Kita udah dikasih ini, udah dikasih itu, tapi kok masih malas-malasan nah itu takutnya ditanya seperti itu mana rasa syukurnya mana gitu oke okay, al kutub as samawi ya tadi sudah kita tentang uh, katakan seperti itu al imanu bil kutubi la yatimu illa bi, ar, bi arbaati umur iman terhadap kitab-kitab itu tidak sempurna kecuali dengan empat hal yang pertama al imanu bi annaha munazzalatun min indillahi haqqan beriman bahwasanya kitab-kitab samawiyah tersebut Eh, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya yang berhak, turunnya yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, al-imanu bima 'alimna ismahu. Kita beriman terhadap apa yang kita ketahui dari isim-isim Al-Qur'an. Ah, isim-isim kitab-kitab tersebut. Di antaranya adalah Taurat. Dan juga Al-Qur'an sebelumnya, Injil dan Zabur dan juga dikatakan juga suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Namun suhuf di sini wallahu alam bukanlah sebuah nama seperti Quran dan Taurat dan wallahu alam. Wa amma ma la na'rifuhu minha nu'minu bihi ijmalan. Adapun yang tidak kita ketahui dari nama-namanya secara khusus maka kita hanya mengimaninya secara global bahwasanya ada selain kitab empat tersebut kitab-kitab lain dan kita tidak mengetahui namanya dan tidak wajib juga bagi kita untuk meneliti. Kemudian asalis yang ketiga atas diku bimasoha min yaitu mempercayai, mengimani dengan keyakinan terhadap apa yang sah, yang sah, yang benar dari kabar-kabar. Ya ini apa jika Al-Qur'an Al-Karim berbicara tentang umat-umat terdahulu, baik kenikmatan pada mereka atau balasan pada mereka maka kita wajib untuk mempercayainya sebagaimana yang zahir maknanya kita pahami. Yang zahir maknanya kita pahami. Jadi kalau kita tidak bisa menafsirkannya jangan kita menafsirkan, melainkan yang zahir saja kita maknai. Misalnya dalam terjemahannya seperti itu, ya sudah kita maknai seperti itu, jangan terlalu mendetail jika kita tidak mempunyai alat atau ilmu alat tafsir. Kemudian yang keempat, al amalu bi ahkami malam yunsah kita beramal terhadap hukum-hukum yang belum dinasakh. Maksudnya belum terhapuskan. Itu nanti masuk ke dalam bab atau ke dalam ilmu usul fikih tentang nasikh dan juga tentang mansukh itu adalah lagi babnya lainnya. Kemudian kita langsung ke ar-rusul. Ar-rusul jamak dari rasul yang artinya adalah yang terutus atau utusan. Wa huwa man ba'athahu Allahu ila qaumin wa anzala alaihi kitaban aw lam yanzil alaihi kitaban lakin uhiya ilaihi bi hukmin lam yakun fi syari'atihi fi syari'atin man qablahu afwan fi syari'ati man qablahu Rasul adalah man ba'athahu Allahu man siapa yang ba'athahu Allahu yang mereka diutus atau yang dia Allah utus siapa yang Allah utus baginya ila qaumin menuju suatu kaum. Di sini qaumin dia nakiroh berarti di sini apa? Ya mutlak berarti untuk uh, keumuman kaum-kaum siapapun kaum tersebut secara mutlak. Wa anzala alaihi kitaban dan menurunkan baginya kitaban atau lam yanzil alaihi kitaban atau bagi yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan baginya kitab. Lakin uhiya ilaihi melainkan atau tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu padanya bihukmin. Jadi rasul itu Allah Subhanahu wa taala berikan padanya wahyu bihukmin apa wahyunya? Wahyunya itu berupa hukum lam yakun fi syari'ati man qablahu. Lam yakun yang tidak ada fi dalam syariat atau ketetapan syariat man qablahu siapa yang sebelumnya dari para nabi ah, dari para rasul jadi para rasul itu mereka Allah Subhanahu wa taala wahyukan baik mereka memiliki kitab atau tidak ah, maksudnya baik Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi mereka kitab ataupun tidak yang penting Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada mereka wahyu atau hukum-hukum yang tidak terjadi atau tidak ada sebelumnya. Ya, dan ini bukan secara mutlak semua hukum, tidak. Tapi ada hukum-hukum yang belum ada sebelumnya, walaupun tidak semua hukum. Karena diantaranya eh, tentang akidah, para rasul mereka semua adalah tugasnya untuk apa? Untuk menyerukan para manusia agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata, yaitu tauhid. Dan ini untuk semua rasul. Jadi tidak ada yang baru untuk tauhid. Tidak ada yang baru untuk menyembah Allah Subhanahu wa untuk untuk menjauhi syirik tidak ada yang baru dari dulu sampai sekarang. Tetapi dalam persoalan hukum-hukum hukum fikhiyah dan semacamnya, maka ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Wallahu a'lam. <clears throat> Nah, kemudian akan kita bahas sedikit tentang Eh, beberapa hal berkaitan dengan Rasul. Beberapa hal, hal berkaitan dengan dengan Rasul. Hakikat dari kenabian itu apa? An-nubuwatu wasitatun baina al-khaliqi wal makhluk fi tablighi syar'ihi. An-nubuwah kenabian itu adalah wasitoh atau perantara antara al-khaliq antara pencipta dan al-makhluk yang diciptakan, antara korek dan makhluk dari segi apa? Dari segi tablir syar'ihi, dari segi menyampaikan syariatnya. Perantara. Dari menyampaikan syariat. Di sini berarti membedakan antara rasul atau nabi dari manusia biasa. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nabinya, tidak mengutus nabinya dan rasulnya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada kita semua atau gimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul dan para nabi sebagai wasithah atau perantara keilmuan syar'i terhadap umat atau terhadap makhluk. Baik, uh, ada juga pembahasan tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Apa bedanya? Atau mau mau pulang? <laughs> Kedinginan. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Di sini tidak ada ya? Ada nggak di sini? Ada kan? Ada nggak? Antum paham nggak ada yang di teks di halaman 37 di akhirnya? Di paragraf terakhir itu. Rasul itu yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum baik menurunkan kitab atau tidak pada mereka tapi mewahyukan pada mereka hukum yang tidak ada di syariat sebelumnya ya kan nah kalau nabi apa nabi wa amman nabi sallallahu alaihi wasallam wa amman nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa man amarahu Allah ayad'u ila syari'atin sabiqatin duna ay yanzila alaihi kitaban au yuhi ilaihi au yuhi ilaihi bi hukmin jadidin nasikhin au ghairi nasikhin. Ngerti itu? Nah, nabi itu adalah man amarahu Allahu yang Allah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ayyad'uwa ila syari'atin sabiqah agar dia atau nabi tersebut yad'uwa menyeru berdakwah kepada syariat syariatin sabiqah syariat sebelumnya yang telah dituturkan oleh para rasul. Jadi terwariskan duna ayyan zila alaihi kitaban tanpa menurunkan baginya kitab. Berarti para para nabi tidak ini nabi, nabi yang bukan rasul maksudnya. Itu tidak diturunkan padanya kitab. Au yuhi ilaihi hukmin jadid dan para nabi itu tidak diwahyukan pada mereka hukum yang baru tidak baik itu nasikhin yang menasakh hukum sebelumnya yang menghapus hukum sebelumnya au ghairi nasikhin atau yang tidak menghapus sebelumnya tapi yang penting ini tidak ada hukum baru tidak ada hukum baru yang menasakh berarti hukum baru yang mentajdid memperbaharui hukum lama kemudian di renewal Adapun yang ghairi nasikh, hukum jadid yang ghairi nasikh itu hukum baru yang tidak menasakh apapun tapi baru ada baru ada pada zamannya. Nah, ini Allah tidak mewahyukan untuk hukum tersebut yang baru tidak. Untuk para nabi yang bukan rasul. Jadi dengan hal seperti ini wa ala dzalika fa rasulin nabiyyun. Sesuai dengan tarif atau definisi ini atau perbedaan ini, maka setiap rasul itu pasti nabi. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Musa alaihi salam, rasul dan sekaligus nabi juga, tentu saja. Namun, apakah nabi Adam ada rasul? Bukan, nabi Adam bukanlah rasul. Nabi Adam bukan rasul, melainkan nabi. Ya, melainkan nabi. Kalau rasul pertama itu adalah nabi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Berarti setiap rasul adalah nabi. Namun tidak setiap nabi adalah rasul. Gitu ya. Makanya kalau misalnya ada kitab judul 25 nabi dan rasul itu benar daripada dikatakan 25 rasul, itu salah malah. 25 nabi dan rasul Kemudian yang pertama Nabi Adam benar karena Adam alaihissalam adalah nabi dan bukan seorang rasul. Kalau disebut 25 rasul begitu saja kemudian nomor pertama adalah Adam, ini salah. Yang sahih Adam adalah nabi bukan rasul. Adapun Nuh alaihi salam adalah nabi dan juga sebagai sebagai rasul. Karena Nabi Nuh alaihi salam di masanya lah kesyirikan pertama terjadi di muka bumi, di kaumnya, di kaumnya beliau alaihi salam. Wallahu a'lam. Nah, sekarang uh, Wali halaman berikutnya. Wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Rasul itu mencakup empat hal. Yang pertama, al imanu bi anna risalatihim haqqun. Apaan? Bi anna risalatahum haqqun min indillahi ta'ala. Mengimani bahwasanya risalah yang disampaikan oleh mereka itu adalah hak yaitu kebenaran min indillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa annahum la ya'tuna bi syai'in min indi anfusihim dan bahwasanya mereka tidak datang dengan hal yang dari mereka sendiri tidak maka disebut mayatiku anil hawa Rasulullah SAW tidak mengucapkan apa yang sesuai dengan dirinya atau berdasarkan dirinya saja tetapi justru itu adalah wahyu Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Kita beriman dan mempercayai dengan yakin terhadap apa yang kita ketahui dari nama-nama mereka. Seandainya kita tidak tahu dari nama-nama mereka karena kejahilan kita atau karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak kabarkan, maka tidak kita tidak boleh meraba-raba dan mereka-reka nama-nama tertentu sebagai nabi. Wa anna hunaka rasulan nu'minu bihim ijmalan wa lana a'rifu asma'ahum. Dan di sana itu ada rasul ada rasul-rasul lain nu'minu bihim ijmalan. Kita mengimani terhadap mereka secara umum, secara global. lana a'rifu asma'ahum dan kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Dan pembahasan yang kedua ini berkaitan erat juga dengan jumlah atau adab Ah, kuantitas total para nabi dan para rasul? Berapakah mereka? Kemarin waktu di kajian Fatul Mu'in yang nyantren Blikdais itu ada pembahasan di kitab Fatul Mu'innya itu bahwasanya jumlah nabi itu 315 orang eh ah, 124 ribu kalau jumlah rasul itu 315 tetapi kita perlu kritisi lagi kabar ini karena di situ dibilang wasoha kabarnya sohi dari Nabi. Namun kita lihat apakah benar hal tersebut atau bukan. Waktu itu sudah kita bahas di kajian Fathul Mu'in, nggak tahu seri keberapa. Tapi karena antum nggak ikut ya. Jadi insya Allah kita insya Allah kita tuturkan di sini. Baik, yang pertama. Di dalam Mustad Ahmad ada ada tiga hadis uh, di berbagai tempatnya. Ada tiga hadis terpisah, namun sebenarnya kesemuanya sama, yaitu hadis Abu Dar sebenarnya yang mengisyaratkan jumlah yang mengisyaratkan jumlah uh, nabi dan rasul. Tadi apa keyakinannya? Ada yang meyakini nabi itu sekitar 124 eh, ribu, Power Rasul 315 Mari sekarang kita beralih ke pembuktiannya Di sini hadis yang pertama yang kita bahas dari Wakir <clears throat> Hadatsana Al-Mas'udi ke Mas'udi Al-Mas'udi kemudian Anba'ani Abu Umar Ad-Dimashqi ya fadhal Abu Umar Ad-Dimashqi dari Ubaid bin Al-Khashkhash dari Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, ta'awwadz billahi min syarri syayatinil insi wal jin." Berlindunglah kamu pada Allah dari keburukan setan-setan manusia dan jin setan-setan manusia dan jin Berarti banyak manusia bersetan juga. Kemudian qol Abu Dzar berkata, "Qultu aku bertanya, aku bertanya, aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walil insi syayatin?" Apakah bagi manusia itu ada setannya? Maksudnya apakah manusia itu juga ada yang setan? Maka beliau bersabda qala Iya. Sebagaimana yang di surat Al-An'am yuhi ba'duhum ila yuhi ba'duhum zukhrufal qawli wa ghurura. Nah, di sini mereka adalah apa? Setan jin dan manusia. Baik. Nah, seterusnya percakapan berikutnya berikutnya berikutnya Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul anbiya'i kana awal?" Nabi siapakah yang paling pertama? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adam." Nabi Adam yang pertama. Qultu Aku bertanya, "Ya Rasulullah, wa nabiyun kana?" Apakah dia adalah seorang nabi pada saat itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, nabiyun mukallam." Iya, dia adalah seorang nabi yang mukallam, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Ya. Ya kan? Dalam surah Al-Baqarah antum cari. Kemudian, qultu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamil mursalun, berapakah orang-orang yang diutus maksudnya para rasul itu berapa jumlahnya? Rasulullah SAW menjawab di sini salasumiatin wa bid'ata asyara yaitu ada 300 sekian belas 300 sekian belas wakola marrotan dan di suatu kali beliau juga berkata khom berkata khomsata 15 berarti 315 menurut riwayat ini ya ya 513 baik sekarang apakah riwayat ini sahih ini hadis pertama yang kita bahas hadis ini ternyata doif jiddan ya, lemah sekali dan tidak bisa diangkat ke derajat hasan hadis ini lemah sekali karena ada tiga perawi yang berkasus yang pertama Ubay bin al khoshkhos itu majhul yang kedua Abu Umar Adi dimashqi itu lemah. Kemudian Daruqutni berkata Al-Mas'udi tadi yang kita katakan Al-Mas'udi jika meriwayatkan dari Abu Umar Adi dimashqi maka riwayat tersebut matruk dan tidak boleh dipakai. Maka di sini apa hadis ini pertama doib. Oke, kemudian kita berlanjut ke hadis lain itu tadi hadis nomor 21546. Antum ingat-ingat ya. Anda di waktu di Semansa ini ya. Ada teman antum namanya siapa? Siapa waktu itu? Yang agak hitam anaknya kecil. Bukan, bukan ketua OSIS bukan. Yang bertanya tentang hadis Al Albani itu, Sahih Bukhari itu. Oh, Al Ali. Aldi. Aldi. Aldi ya. Itu bertanya tentang Syekh Al Albani mendoakan satu hadis dalam Sahih Bukhari kemudian dia menyebutkan nomor hadisnya. Masya Allah. Menyebutkan nomor hadisnya dengan hafalan. Enggak tahu itu anak semasa belajar apa sih di sana? Hah? Kok bisa bicarakan hal-hal seperti itu? <laughs> Diajarkan apa kok bisa-bisanya seperti itu gitu menghafal sampai segitunya atau Masya Allah ya. Hah? Satu hadis, satu aja enggak enggak gitu. Hantu sekarang hadis apa ya itu hafal nomornya? <laughs> Sahih <laughs> Bukhari hadis pertama apa? Nah, kamu sendiri nggak tahu. <laughs> Oke. Oke, okay. okay, kemudian ada hadis lain. Hadis yang juga panjang nomor 2000 21552. Eh, Sama seperti itu diriwayatkan juga oleh Yazid dari Mas'udi dari Abu Umar Asy-Syami Ad-Dimashqi dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan Abu Dar berkata, Fa'ayul anbiya kanal awal Nabi siapakah yang pertama Rasul menjawab Adam Kemudian bertanya uh, Abu Dhar bertanya Awa nabiyun kana ya Rasulullah Apakah Adam tersebut Adam itu adalah Nabi atau Rasul ya Rasulullah Atau apakah dia adalah seorang Nabi Wahai Rasulullah Beliau menjawab ya, Naam nabiyun mukallam Iya dia adalah seorang Nabi yang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bertanya, "Fakamil mursalun ya Rasulullah? Berapakah jumlah orang-orang yang diutus wahai Rasulullah?" "Salasami'atin wa khamsata asyar." 315. Kemudian apakah hadis ini sahih? Hadis ini dhaif lagi. Hadis ini juga juga dhaif. Dua hadis yang berbicara tentangnya dan kedua-duanya dhaif. Sekarang kita beralih ke masih dalam Musnad Ahmad jilid ke-36. Kita lihat di sini hadis ini kemudian ada hadis lagi nomor 22288. Di hadis ini disebutkan Dia bertanya Abu Dar "Ya Rasulullah, kam wafa'idatul anbiya? Berapa jumlah nabi yang wafat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa 124 Hijriah bukan 124 ribu jumlahnya Ar-rusul min dzalika dan para rasul dari keseluruhan 124 itu salatu mi'atin wa khamsata asyara jamman wa ghafira yaitu berapa 315 orang dan apakah hadis ini sahih? Hadis ini dhaif jiddan. Nah, tiga hadis di sini menceritakan tentang jumlah nabi. Tadi berapa? Nabi semuanya 124 ribu nih hadis ini. Kemudian jumlah rasul untuk tiga hadis, tiga-tiganya 315 disebutkan. Kalau jumlah nabi tadi cuma satu hadis doang yang menyebutkan dalam Ustaz Ahmad. Dan saya perhatikan juga footnote-nya, riwayat-riwayatnya. Dan ini bukan diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja. Di antaranya Imam Tobroni dan juga yang lainnya. Kemudian sekarang apakah kita boleh meyakini bahwasanya jumlahnya segitu? 315 ribu Astagfirullah 124 ribu untuk Nabi Dan 315 untuk Rasul Dengan latar belakang atau basic hadis fijid jiddan seperti ini Apakah boleh? Yang saya adalah tidak boleh asalnya Namun kemudian Kita lihat dari periwayatan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Namun redaksi Al-Hakim yang akan saya bacakan. Saya bacakan dari HP karena saya tidak punya kitab. <laughs> ya. Oke. Okay. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ismail Al-Qari dari Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Pernah dengar Ad-Darimi? Sunan Ad-Darimi? Ah berarti diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi enggak? Belum tentu. Belum tentu. Jika dalam satu periwayatan diriwayatkan dari syekh dan syekhnya punya kitab khusus, itu belum tentu periwayatan tersebut ada di kitab khususnya. Ya, belum tentu. Sebagaimana hadis innamal a'malu niat contohnya. Kalau antum perhatikan kitab Al-Muwatta niat hadis tersebut, hadis ini nama amal niat tidak ada. Tetapi di dalam Sahih Al-Bukhari ada salah satu periwayatan Al-Bukhari hadis nomor 54 eh, 56 itu Al-Bukhari dari gurunya dari Imam Malik. Imam Malik kemudian meriwayatkan dari Yahya bin bin, bin Said al ansori Tapi Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tidak menulis Innamal Al binniyat. Makanya Imam Muhadifin, para ulama ahli hadis itu hanya menulis hadis sebagian kecil dari hafalannya. Tidak semuanya. Ya. Nah, kemudian dari Ad-Darimi Diriakan dari Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' Al-Halabi dari Muawiyah bin Salam dari Zaid bin Salam bahwasanya dia mendengar Abu Salam berkata telah menceritakan pada pada padaku Abu Umamah Abu Umamah Al-Bahili. Berarti sini Abu Umamah Al-Bahili adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saya seseorang ber, berkata, "Nah, rajulan di sini kalau base dari berdasarkan hadis-hadis tadi bisa kita katakan Abu Dzar Al-Ghifari. Seseorang dari para dari sahabat tersebut Walaupun seseorang di sini tidak diketahui siapa dalam teks ini, tapi yang penting sahabat. Ya. Berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anabiyan kana Adam? Apakah Nabi Adam itu nabi? Apakah Adam itu nabi?" Beliau bersabda, "Na'am, muallam, mukallam." Dia, ya, beliau adalah nabi muallam yang diajarkan. Maka diajarkan apa? wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan nama-nama. Oke, mukallam dan juga dia ajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, ditanya oleh Abu Dzar. Yang di sini kita wallahu alam kemungkinan besar Abu Dzar. Kam bainahu wa bainan Nuh? Berapa jarak masa antara dia Adam alaihissalam dengan Nuh? Dikatakan qala ashru qurun, 10 kurun. 10 kurun. Korn itu kan artinya bisa tanduk, bisa artinya generasi, bisa artinya century. Abad. Tapi apakah abad yang dimaksud? Wallahu alam. Kalau abad berarti 1000 tahun, 10 kurun. 10 abad berarti 10 1000 tahun antara Adam dan Nuh alaihi salam. Tapi wallahu alam apakah 10 kurun di sini maksudnya 10 abad berarti 1000 tahun atau 10 Kurun di sini maksudnya 10 generasi keturunan. Wallahu a'lam. Bagaimanapun asyur kurun di sini. Qala kam baina Nuh wa Ibrahim? Kemudian ditanyakan, berapa jarak antara Nuh dan Ibrahim alaihissalam? Kemudian dijawab oleh Nabi asyru kurun sama 10 kurun atau 10 generasi atau 10 abad wallahu a'lam. Qal Ya Rasulullah, kam kanatir rusul? Berapakah jumlah rasul? Qala mi'atin wa ashrata jamman firah 315 Kemudian Imam Al-Hakim berkata Hada hadithun sahihun ala syarti muslim walam yukharrijah Hadith ini adalah hadith sahih Berdasarkan kriteria muslim Yaitu ada kemungkinan tiap perawinya bertemu dan saling meriwayatkan Dan juga dalam talkhis Az-Zahabi Imam Az-Zahabi rahimahullah Juga menyetujuinya Ya. Dan di sini juga para ulama petahkik Musnad Ahmad di sini mereka mengatakan sanad hadis ini yang barusan kita kita tuturkan itu sahih. Berarti kalau misalnya kita ya bertaklid kepada mereka. Kita bertaklid kepada mereka pada Al-Zahabi, pada Al-Hakim, pada Ibnu Hibban dan juga pada muhakkik di sini Syuaib Al-Anaud, Adil Mursyid, Jamal Abdul Latif, Abdul Latif, Herzallah semuanya kita kita juga mengikuti pendapat mereka, maka kita meyakini bahwasanya jumlah rasul yang sahih 315. Adapun jumlah nabi berapa? Benar enggak 215? Eh, 124 ribu. Karena tadi jumlah rasul, jumlah nabi yang ada itu adalah ada di hadis-hadis yang dhaif jiddan. Maka kalau nabi kita katakan wallahu a'lam ya. Adapun para untuk rasul kita katakan 315. Nah, seperti itu. Mari paham sekarang? 124.000 untuk nabi wallahu alam. Ya. Tidak kita pastikan. Tapi yang berdasarkan hadis sahih 315 rasul pilihan dari semua para nabi tersebut yang Allah alam berapa jumlah. Oke gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang misalnya dari kalangan sebagian kalangan menetapkan 125 124 eh, ribu untuk Nabi antum datangkan Mustad Ahmad ya <laughs> bawa semuanya kita kitabnya baik ah udah 10 lewat 31 uh, eh, antum bisa baca sendiri ya iman terhadap para rasul itu apa aja ketiga dan keempat bisa antum teruskan sendiri antum cek di kitab antum masing-masing atau di Google Translate kalau misalnya nggak bisa silahkan <clears throat> beristihad sendiri di rumah masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya kajian usul salasanya moga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Ah, silakan istirahat.